Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi isanin la yamiddin. Allahu akbar. Subuh yang indah kita memuji Allah dan bersolawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang protes itu Ustaz Oh, anta syamsun, anta badrun, anta nu. Wah, itu syirik itu. Padahal Coba Arifin tanya, semua kawan-kawan yang menyebut Rasul cahaya di atas cahaya, lentera hati, apakah mendewakan Nabi Muhammad? Apakah menuhankan Nabi Muhammad? Tidak, ikhwahfirlah. Itu pujian, cinta, kagum, sayang, rindu. Seperti kita sering memuji istri kita. Hai istriku, kau laksana bidat dari surga. Wajahmu indah nian, pelayananmu luar biasa. Itu langsung. Senang dia. Akhirnya dia izinkan kita kawin lagi, subhanallah. Senyum, senang melihat beliau ini, intelektual kita. Beliau dakwah selalu lewat jok-jok yang cerdas, yang membangun kesadaran kita. Ya, kelihatannya beliau seperti orang salafiyah ya bang ya. ya penampilannya, tapi subhanallah indah sekali sayang kita pada semua saudara-saudara kita apalagi guru-guru kita nasihati kami Ustadz Jan Rafiq kali ini kita membahas menyikapi fitnah akhir zaman akhir Kori kita anak santri Aji si ganteng Indrawan ya sayang surah Al-Anfal ya ayat 25 silakan buka Surah Al-Anfal ayat 25.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 عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين أما بعد فضيلة المحترمين segenap hadirin والحضرات رحمكم الله أخر زمان adalah satu sebutan untuk menyebut zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Hati-hati fitnah terbesar akhir zaman adalah kebebasan yang sekarang dielulukan di mana-mana. Manusia akhir zaman kian hari kian jauh dari apa yang disebut kebenaran. Sebab kebenaran yang menjadi komando saat sekarang ini adalah kebenaran hak azazi manusia versi bebas. Orang-orang pintar menyebut benar menurut dunia zaman sekarang adalah everything without crime Segala sesuatu yang dilakukan manusia sepanjang bukan kriminal itu benar. Itu yang dianut sekarang ini. Wajar kiranya 14 abad lebih yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ketegasan kepada kita melalui periwayatan yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul menyebutkan satakunu fitanun Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Hmm. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Akan datang satu fitnah. Kalau kita lihat siakul kalam dari hadis ini, fitnah di sini bermakna syiddatul imtihan. Ujian yang teramat berat. Yang tidak ada orang yang sanggup menghindari ini ujian. Hmm, hmm. Kalau ujung itu sudah datang, Rasul menyebutkan al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk zaman itu lebih bagus daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang terpaksa harus berdiri masih lebih bagus daripada yang jalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang terpaksa harus jalan juga masih lebih bagus ketimbang orang yang lari. Apa pengertiannya? Sekarang kita masuk di tahun-tahun di mana orang kepingin bebas, lepas tanpa batas. Kebenaran yang disuarakan agama tidak jadi pertimbangan. Hati-hati saudara, ada seorang kawan jadi caleg. Ketika dia nggak terpilih, dia tanya sama masyarakat, kenapa ente nggak pilih aneh? Kenapa Anda tidak pilih saya? Jawabannya sederhana masyarakat kita. Yang pakai duit aja belum tentu jadi. Apalagi bapak kagak pakai apa-apa. Begitu jawabannya. Ini sudah rusak nih jam. Yang milih rusak, yang dipilih rusak. Saya ingat nasihat guru saya dulu begini. Nanti kalau lu udah jadi orang katanya. Waktu itu saya belum jadi orang Nanti akan ketemu zaman katanya. Kalau zaman saya disuruh milih dua roti, yang satu basi, yang satu segar, Gampang milihnya. Pilih yang segar. Tapi zaman lu nanti katanya suruh milih dua roti basi semua. Pilih mana? Guru saya ngajarin, pilih yang basinya nggak kebangetan kan begitu ini akhafud dararain kita mau milih mana zaman sekarang ini semua udah rusak semua semua orang kepingin bebas kepingin bebas kepingin bebas bahkan saya pernah suatu ketika di debat sama seseorang untuk apa Ustaz dakwah ke sono kemari untuk apa ambil beteng tengan ambil urat keluar semua setan gak pernah mati Ustaz gitu katanya itu tukang mabok nggak pernah habis judi nggak pernah habis jadi percuma ini kalau orang kayak begini prinsipnya kagak ada dakwah ini urusan maka hati-hati kita lewat ada orang lagi main gaple kita tegur baik-baik bang makin hari makin tua kita cari jalan terang apa biar kita makin hari makin ada jaminan selamat di akhirat nanti jawabannya luar biasa pakai dehem lagi pede lagi <clears throat> Ustadz kita hitung-hitungan yuk kata begitu maksudnya bagaimana bang Ustadz jadi Ustadz kan udah lama saya nggak pernah ganggu Ustadz mau jamaah silahkan mau memimpin ngaji silahkan mau bawa umur umat silahkan kami nggak pernah ngerecokin kenapa ketika kami mau main gaplek Ustadz ganggu-ganggu kami nggak adil dong saya pikir eh, iya juga ya kalau dipikir adil urusan urusan versi mereka Enggak, enggak begitu bang. Ini bukan soal adil atau tidak adil. Abang main begini mohon maaf. Ini enggak berkah. Hancur ekonomi rumah tangga. Hancur juga nanti akhiratnya. Jawabannya masih punya jawaban dia. Ustaz, kalau arus hancur, yang hancur saya. Berantakan rumah tangga, yang berantakan rumah tangga saya. Kalau nanti saya harus ke neraka, yang ke neraka saya takdir Ustad jadi Ustad berangkat sono ceramah takdir saya di ronda main gaplek begini ya sudah kami lakukan takdir kita masing-masing selesai urusan diapain orang kayak begini nih uyang zaman sekarang begini hati-hati kalau semua orang menjunjung kebebasan kebebasan kebebasan kacau urusannya Makanya ulama sangat hati-hati ketika fitnah itu sudah tiba, kita sudah nggak bisa menghindar. Siapa yang bisa menghindar dari fitnah yang yang terjadi zaman sekarang? Udah nggak bisa kita. Maka tiga kuncinya. Kalau kita ingin selamat dari fitnah yang menggejala pada zaman modern sekarang ini, tiga kuncinya. Yang pertama, ulama menetapkan kita ingin selamat, maka pertama khalitul ulama was salihin. Hmm Biasakan kalian bergabung dengan para ulama dan orang-orang soleh. Hati-hati jangan tertipu juga dengan sebutan ustadz, dengan sebutan ulama, dengan sebutan kiai. Banyak kasus memalukan plus memilukan. Kadang-kadang melibatkan oknum-oknum ustadz, oknum kiai, oknum ulama yang katanya. Hati-hati. Jangan-jangan nih kita jangan kebangetan bangga dengan sebutan itu banyak orang yang menganggap bahwa imam sholat itu kehormatan. Jadi imam kuduh dia. Kalau dia telat sholat, udah ada yang jadi imam. Dia balik lagi ke sembahyang. Ini orang begini namanya, imam ngambek namanya. Ustadz biasa dihormati, biasa dicium-cium tangannya sama orang. Tiba-tiba dia datang nggak diaruh aruin nggak diposisikan dengan semestinya. Dia protes. Belum tahu siapa gua, begitu. Ini model kayak begini, Kacau urusannya. Segera bergabung dengan ulama yang benar-benar ulama. Yang kedua, ayyatamassaku bisidqil wahyi wa syariah. Segera kita lari dengan kebenaran wahyu dan syariah. Sebab akhir zaman sekarang banyak orang pinter. Tetapi pinter itu belum tentu benar. Kenapa orang-orang pinter bisa korupsi? Jawabannya sederhana. Dia bisa korupsi karena pinter. Sebab kalau orang bodoh nggak bisa korupsi, paling banter-banternya nyopet. Nggak bisa korupsi dia. Tapi pinternya di otak. Kalau pinter otak gampang, kuliah yang tinggi. Fasilitas lengkapin pinter dia. Tapi pinter otak belum tentu pinter hati. Kalau pinter hati nggak ada kuliahnya. Tapi kalau pinter otak gampang kuliahnya. Sederet S bisa dikantongin S1, S2, S3 bahkan ada yang S nya banyak dibawa kemana-mana hati-hati itu bukan standar tapi pinternya hati ini yang langka segera bergabung dengan uh, kebenaran wahyu kalau kebenaran orang mah repot sebab kalau kebenaran orang sudah banyak orang pinter bisa diakal-akalin ada orang salah karena dia bisa nyewa pengacara hebat pengacara mahal handal yang salah jadi benar benar jadi salah saksi jadi tersangka tersangka jadi saksi habis kita dibuat bingung akhirnya adul asal ada duit urusan Masya lancar Allah tabarakallah hmm. kacau kalau udah begitu urusannya maka saudara kebenaran wahyu satu satunya yang mesti kita pegang kalau kepingin selamat hmm. yang ketiga roku ashabas su'i wal ma'asi segera tinggalkan komunitas ahli maksiat dan komunitas orang-orang ahli jelek ahli perbuatan jelek maaf saudara ini ilmu hati nggak usah disebutkan tiba-tiba kita ketemu dengar pengajian begini ketemu sama teman-teman kita yang kebetulan masih ahli maksiat tiba-tiba itu ngomong saudara-saudara mulai hari ini saya akan meninggalkan saudara-saudara karena saudara ahli maksiat dan ahli dosa kalau diucapin malah jadi sombong sama ilmu syukur rumusnya syukur urusan dunia lihat ke bawah jangan lihat ke atas kita udah jelek lihat yang lebih jelek lagi supaya kita syukur <laughs> tapi nggak usah lagi disebutin bang sini bang saya udah jelek nih abang lebih jelek lagi dari saya ini namanya bukan nggak pasti ya inilah yang nais maksud benar tapi tidak proporsional Allahu Akbar sayang Ustaz tiga kunci tadi satu, dalam era fitnah zaman yang begini hebat, era global, era maksiat, globalnya global maksiat. Iya. Satu, mendekat kepada ulama yang istiqamah, bergaul dengan hamba-hamba Allah yang saleh, yang juga istiqamah. Yang kedua, pegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Amalkan Quran dan Sunnah. Hidupkan Sunnah Nabi. Yang ketiga, jauhi zona maksiat. Tempat maksiat, orang-orang maksiat, jauhi Subhanallah, jazakumullah Ustaz. Nasihat yang luar biasa. Jangan lupa amal jariah. Ya Allah terimalah amal jariah kami sebagai bekal kami di alam kubur dan di akhirat nanti untuk pembangunan pondok pesantren Azikra hubungi Akhi Awaludin 08569 eh, 0856 90 ribu 10 nolnya ada 4 Ustaz Mr. Paul sekarang menjadi Muhammad Fauzan mualaf kita yang ke-587 dari Norwegia. Alhamdulillah Ustaz, bulan ini bule semua yang masuk Islam. Itali, Swedia, Jepang, Norwegia. Sudah 587 mualaf kita. Terima kasih. Jazakumullah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي